Al-kalamu طيب تفضل أبا سعيد قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المفيد بالمدح طيب الكلام هو اللفظ مركب معرفة مفيد بدون بالمدح بالوضع الكلام هو اللفظ مركب المفيد بالمدح نعم الكلام لفظ مركب المفيد بالمدح طيب Setelah kita baca al-kalamu huwa lafdhu. Kalam itu adalah berlafaz. Apa sih berlafaz? Ma makna kaunihi lafzan anak Muhammad apa maksudnya berlafaz Ayakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah maksudnya adanya suara yang namanya lafat suara yang mengandung di dalamnya huruf hijaiyah di seluruh suara yang mengandung huruf hijaiyah dalamnya berarti itu namanya apa Bukan artinya itu namanya lafaz. Kalam itu kalau sudah terpenuhi tiga syarat ini. Enam. Apa empat syarat? Enam. Jadi ya, walaupun suara suara klakson tapi tidak ada huruf ij itu bukan lafaz namanya. Nanti tidak makan lafaz kalau ada suara dan suara itu ada huruf hijaiyahnya. Enam. seperti apa? Seperti apa itu? Lafaz seperti apa? Ahmad Ahmadu yaktubu ya. Ini suara terdapat padanya sebagian huruf hijaiyah. Kemudian murakkaba, mana murakkaba? Amarwan. Murakkaban ay yakuna muallafan min kalimatain aw akthar. Maksudnya murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih seperti Muhammadun musafirun. Muhammadun musafirun. Ini berlafat dan juga murak murakkab. Naam. Kemudian mufidan. Huwa labdul murakkabul mufidu. Ma makna mufidu? نعم طيب أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا شيء آخر لشيء آخر yaitu diamnya si pembicara sudah dianggap baik di mana si pendengar tidak menunggu lagi sesuatu setelah ucapan ya, ucapannya tidak ngambang ya contoh umpamanya yang ngambang yang belum dianggap mufid belum datangkan faedah idza hadaral ustadu apabila ustadz datang ini diamnya si pembicara ini belum dianggap baik kenapa yang mendengar ucapan ini masih bertanya, iya kenapa kalau datang? Nah, jadi kadang kalanya sudah murakab, sudah berlafat, tetapi belum berfaedah, belum dikatakan kalam. Ya, maaf. Belum dikatakan kalam di sisi orang-orang nahu. Ketika dikatakan Iza hadara al-ustadu nabda ad darsa umpamanya nabda'u darsa jika ustadz datang kita mulai pelajaran ya Naam Iza jaa al ustadu ansatat talamidu jika datang Ustad maka para murid-murid pun di diam nah, ini sudah tidak ngambang namanya artinya sudah jelas sudah mendatangkan faedah jadi tapi. Jadi kadang kalanya sudah berlafat. Kadang kalanya sudah murakkab, tapi belum berfaedah. Belum dinamakan kalam. Kemudian syarat keempat bil wad'i. Apa maksudnya bil wad'i? Ay mawdu'an bil al arabi. Hanya ucapan lapat tadi yang tersusun tadi yang berfaedah tadi pengucapannya ataupun peletakannya sesuai dengan bahasa Arab. Lafat yang digunakan maksudnya adalah lafat ucapan yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan satu makna. Antakuna al alfadu musta'al musta'malatu fil kalami min al allati wadu'at al-arabu lid-dilalati ala ma'anan min al-ma'ani tiadanya lafat yang digunakan pada ucapan itu ya dari lafat-lafat yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan suatu makna di antara makna nah seperti kita katakan hadara Muhammadun ini sudah berlafat sudah tersusun dua dari dua kata berfaedah dan juga hadara Muhammadun adalah kalimat ma'ruf bahasa Arab digunakan oleh orang-orang Arab hadara hmm, suatu uh, kata yang digunakan oleh mereka untuk menunjukkan suatu makna yaitu kehadiran di masa yang lampau demikian pula Muhammadun ini suatu lafaz yang menunjukkan yang biasa mereka gunakan untuk menunjukkan seseorang yang bernama Muhammad Muhammad Nah, ini berarti terpenuhi baik eh, empat empat syarat. Jadi intinya bahwa syarat kalam dinamakan kalam empat ini terpenuhi empat ini berlafat tersusun dari dua kata atau lebih berfaedah kemudian berbahasa Arab itu namanya kalam kalau terpenuhi dalam mana ini namanya kalam kadang nama lainnya apa jumlah mufidah Nama lainnya apa? Jumlah mufid mufidah. Naam. Kalau rahimahullah anwa'ul kalam. Anwa'ul kalami. Qala wa aqsamuhu thalathatun. Dan pembagian kalam itu ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a ja'a lima'anan. Nah, pertama sebagian protes katanya ini anwaul kalam. Yang benar kita katakan anwaul kalimah. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya anwaul kalam ini katanya kurang tepat. Yang benar kita katakan anwaul kalimah, pembagian kata, bukan pembagian kalam. Jadi wa aqsamuhu satu dan pembagian kalam ada tiga. Yang penting dia tahu aja dulu. Ya. Nah, kalau ada diprotes, jadi ya ini saja. Nah. Kenapa dikatakan ini bukan pembagian kalam? Karena ketika boleh menyebutkan ismun. Ismun. Isim. Mungkin apa contohnya isim kita katakan masjidun. Menunjukkan satu ya benda. Isim itu ya, kalau bahasa kita ya nama benda. Ismun. Maka ketika kita katakan masjidun. Ini kalimat atau kalam sudah berlalu buat nanti dinamakan kalam kalau terpenuhi empat syah, syarat. Kalau ini masjidun baru terpenuhi satu syarat. Apa itu? Baru lafaz. Iya. Berarti yang ini namanya kalimat karena kalimat itu adalah qaulun mufrad. Kalimat itu adalah ucapan tunggal. Masjidun. Muhammadun. Ini kalimat tunggal ya tidak? Berarti ini bukan kalam. Nanti dinamakan kalam kalau terpenuhi empat yang lalu. Tapi ketika kita katakan masjidun. Ini contoh kalam atau contoh kalimat? Kalimat. Contoh kah? Kalimah. Karena kalimat itu kalau dalam bahasa Arab kalimah qaulun mufrad, ucapan tunggal. Muhammadun Berarti apa? Ini tunggal, satu. Naam. Qala rahimahullah wa aqulu Al-alfadhu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka wa nuqilat ilaina anhum kemudian dinukilkan kepada kita dari mereka Fanahnu natakallamu biha. Kemudian dengannya kita berbicara di muhawaratina. Apa muhawaratnya dalam pembicaraan, dialog, hiwar, dialog kita. Wadurusina pada pelajaran-pelajaran kita. Wa naqra'uha fi kutubina yang kita baca dalam kitab-kitab kita. Wa naktubi bi ila ahlina yang dengannya kita menulis kepada keluarga kerabat kita, wasdiqaina, teman-teman kita la yakhlu wahidun minha maka apa yang kita ucapkan yang kita pelajari kita baca kita tulis kata beliau tidak terlepas salah satu ayyakuna wahidan min thalathati asya tidak terlepas dari tiga perkara ini al ismi wal fi'li wal harfi jadi segala yang kita dengar yang kita baca dari bahasa Arab tidak terlepas imma dia isim ataukah dia fi'il atau huruf. Dan akan, akan datang mana isim fi'il huruf. Naam. Qala rahimahullah ammal ismu ammal ismu fahuwa fil lugha ma dalla ala musamma. Isim secara bahasa madalla ala musamma. Isim secara bahasa madalla ala musamma. Ini ya, apa yang menunjukkan terhadap sesuatu yang dinamai. Maksudnya, madal alam Sama sesuatu yang dinamai. Wa istilah nahwiyin adapun isim secara istilah menurut istilahnya orang-orang nahi, nahu kalimatun dallat ala ma'nan nafsiha. Kata yang menunjukkan pada dirinya. Kata kalimat kata yang menunjukkan makna terhadap dirinya. Walam taqtarin bi zaman. Tapi walam taqtarin bi zaman yang tidak terikat, tidak gandengan dengan waktu, tidak terkait dengan waktu. Nahwu Muhammadin seperti contoh kalimat Muhammad wa Aliin. Ini nahwu dzalika nahwu. Para ulama mengatakan nahwu ini khabar. Mana mubtada'nya dzalika nahwu. Gitu ya takdirnya. Nahwu, kenapa kok dibaca nahwu bukan nahwa nahwi? Nahwu. Ai dzalika nahwu Muhammadin yang demikian itu seperti contoh kata Muhammadin wa aliyin wa rajulin wa jamalin wa nahrin wa tuffahatin wa laimunatin wa asa ya fa kullu wahidin min hadhihi al-alfadhi maka tiap-tiap dari lafat ini ya dulu ala makna, menunjukkan makna. Muhammad menunjukkan satu makna, yaitu seseorang bernama Muhammad. Demikian pula Ali. Warajul, rajulin, warajulin. Yes, ya, menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Jamalin menunjukkan onta. Nahrin, sungai, tufahatin, apel, walaimunatin. Ya, limun, laimun jeruk, nip, jeruk kecut nipis, wa asa tongkat. Fa kullu wahidin min hadhil alfaz yadullu ala ma'na. Maka tiap-tiap lafaz ini menunjukkan terhadap satu makna wa laisa zamanu dakhilan fi ma'na yakunu isman. Dan waktu tidak masuk di dalamnya. Tidak mengatakan bahwa ini Muhammad di waktu yang lampau, waktu sekarang bukan lagi Muhammad. Muhammad di yang lalu sekarang ya Muhammad yang akan datang juga namanya Muhammad. Muhammad. Demikian pula yang sungai. Sungai juga ya waktu lampau nahar sekarang yang akan datang. Ya. 6. Sehingga waktu tidak terikat dengannya payakunusman sehingga ini semua namanya i isim. Orang kalau bahasa kita ya kata benda ya. Singkatnya seperti itu. Menunjukkan suatu makna apa ini? Menunjukkan suatu benda. Wa amal fi'lu fa huwa fil lughati al hadats Fi'il secara bahasa namanya secara bahasa al-hadath. Ini fi'il itu kenapa dinamakan fi'il hadath baru? Karena dia selalu baru maknanya, kita yatajaddad. Kadang bisa bermakna kalau kita katakan faal tu berarti maknanya waktu lampau saya telah berbuat. Sa'afalu, saya akan berbuat. Ya selalu apa? Baru maknanya. If'al kerjakan perintah lagi. Sehingga fiil dinamakan hadas baru karena selalu baru maknanya. Kalau di roh dirubah lafadznya, timbangannya, wazannya. Naam. Wa istilahin nahwiyin adapun secara istilah orang-orang nahwu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Kalimat kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Sampai di situ sama dengan isim. Waktaradat bi ahdil azminati thalatha. Tapi bedanya dengan isim, kalau fi'il ini dia terhubung, terkait gandengan dengan salah satu waktu yang tiga. Bukan fi'il ya. Waktu azminati thalatha. Hiyal madhi. Yaitu fi'il waktu madhi. Zaman lampau. Wal hal. Zaman sekarang. Wal mustaqbal. Zaman yang akan datang. Nahwu seperti contoh zalika nahwu kataba. Kataba. Fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan. Kataba ini kata yang menunjukkan makna. Wahal kitabah penulisan. Wahadal makna muktarinun bis zamanil ba'dhi dan makna ini kataba ini penulisan ini gandengan terhubung terkait dengan waktu yang lampau. Tiga tiga saya katakan kataba Muhammadun Muhammad telah menulis berarti waktu lampau itu. Wanahu yaktubu wanahu yaktubu yaktubu fa innahu dallun ala ma'na yaktubu kalimat ini menunjukkan makna wa huwa al-kitabatu aidha menunjukkan kitabah penulisan katabah penulisan Yak tubuh juga penulisan. Cuma bedanya kalau kataba penulisan di waktu lampau, yak tubuh waktu sekah sekarang. Nam, wa kita kitab aidan wa hadzal ma'na muqtarinun zamanil hadir. Tapi kat tubuh ini dia ter apa? gandengan, terhubung terkait dengan waktu hadir, eh waktu sekarang. Wa nahwu uktub. Tadinya kataba menjadi yaktubu, uktub. Makanya tadi apa al-hadath eh, fi'il secara bahasa tadi al hadas sesuatu yang baru ya jadi fi'il dikatakan baru karena dia berubah-ubah maknanya selalu berubah setiap diroba, wazannya timbangannya bentuknya berubah maknanya kata bah lampau yaktubu sekarang uktub kata perin perintah tulislah ya fa innahu kalimatun dallatun ala makna uktub ini juga kata yang menunjukkan makna wahyal kitabatu aidan ini juga menunjukkan penulisan Wahada ma'ana muktarinun zamanil mustaqbal. Tetapi ini gandengan terkait terhubung dengan waktu di masa akan datang. Ketika kita kata uktub, tulislah. Tidak sekarang, tidak lampau. Sekarang, artinya setelah dia diperintah akan datang. Uktub. Nah, baru dia mau menulis. ya Baru dia menulis menulis setelah diucapkan. Kata, kata perintah ini. Nah, jadi waktu eh, fi'il, fi'il ini barakallahu laufik Ya, Naam kalimat kata yang menunjukkan makna pada dirinya tetapi dia terkait terhubung dengan salah satu di antara tiga waktu. Tiga waktu apa namanya? Waktu madhi lampau, waktu hadir, waktu sekarang, kemudian waktu mustak mustakbal, waktu yang akan datang. Naam. Misalu wa mithlu al alfaz wa mithlu hadhil alfadhi dan yang semisal dengan lafaz-lafaz ini semisal dengan maksudnya lafaz kata tadi yaktubu adalah nasara wa yansur wansur nasara telah menolong wa yansuru sementara menolong unsur tolonglah fahima telah memahami wa yafhamu sementara memahami wafham pahamilah wa alima mengetahui ya'lamu sedang mengetahui wa alam ketahuilah jalasa telah duduk ya jilisu sementara duduk wajlis eh ijlis duduklah perintah daraba telah memukul wa yadribu sementara memukul wadrib pukullah ya ya kawan inilah uh, barakallahu fikum uh, makna isim kemudian makna fi fiil Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu Jadi besok dihafal lagi. Al kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kemudian perhatikan kalimat aksamul kalam tadi apa? Sebagian protes bahwa ini bukan aksamul kalam yang benar kita katakan aksamul kalimah. Aksamul ka kalimah, pembagian kata bukan pembagian kalam. Karena ketika dikatakan pembagian uh, kalam dia katakan contohnya isim, pama isim. Contohnya masjid. Ini masjid bukan kalam. Nanti namakan kalam itu kalau tersusun dari tiga, empat, empat syarat tadi. Sementara pada masjid ini cuma lah lafat. Sehingga tepatnya kita katakan bahwa masjidun ini lafat. Karena yang namanya uh, kalimah kaulun mufrad. Kalimah adalah ucapan yang tung tunggal. Satu kata masjidun, masjid. Kitabun. Ini apa? Isim semua. Nah, ini bukan kalam, ini namanya kah? Kalimah. Wallahu a'lam.